Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Fasolatullahi wassalamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd Para, para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah Kita bisa melanjutkan silsilah Belajar kita di bulan Ramadan untuk benah diri di bulan Ramadan. Ya, Alhamdulillah kita tanpa terasa sudah masuki hari yang ke-10. Maka Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita, dan memudahkan kita untuk mengamal, melewati sisa-sisa dari hari-hari di bulan Ramadan ini. Saat ini kita akan berbicara, kita akan bicarakan tentang amalan yang satu amalan yang pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri beliau Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha yang ceritanya adalah pertanyaan Siti Aisyah. Kultu ya Rasulullah. Aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Araita in alimtu أي ليلة القدر ما أكل فيها Kalau aku ketemu dengan Lailatul Qadar, apa yang hendaknya aku ucapkan ya Rasulullah? Kuli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah, engkau sungguh Maha Pengampun. Dan cinta, untuk memberikan senang, untuk memberikan pengampunan anni. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidat Aisyah. Untuk kita perbanyak, kita baca di bulan Ramadan untuk menyambut Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar tidak ditentukan oleh Allah dan terus akan dirahasiakan agar para perindunya terus mencari dan mencari sehingga yang ada adalah memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan, tidak mengerti di hari kapan akan datang. Tapi terus karena begitu rindu untuk bisa ketemu dengan Lailatul Qadar, maka berusaha. Dan di antara amalan di saat kita menanti Lailatul Qadar atau menduga akan datangnya Lailatul Qadar, membaca Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa Kemudian juga dalam hadis lain hadis Salman Al Farisi yang panjang adalah baca uh, istighfar, syahadat, istighfar Kemudian minta perlindungan dari api neraka. Dan juga minta surga. Dan biasanya digabung oleh para ulama dengan doa. Dan itu dari Nabi SAW. Asyadu an la ilaha illallah nastaghfirullah. Asyadu an la ilallah astaghfirullah. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Biasanya dibaca sebelum buka, atau kapan saja itu hendaknya dibaca. Kita berbanyak. Asyhadu an la ilaha illallah. Bersyahadat. Nastaghfirullah, nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ya Allah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha. Kemudian Nas'aluka astaghfirullah beristighfar aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Nas'alukal jannah aku minta kepadamu surga ya Allah. Wa na'udzubika minan nar dan aku minta perlindungan kepadamu dari api neraka. Dilanjutkan doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau sungguh Maha Pengampun. Mencintai, senang untuk berikan pengampunan, maka ampunilah aku ya Allah. Ini yang sering dibaca dan semuanya ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم nah ini doa-doa asyhadu an la ilallah ataupun astaghfirullahnya boleh astaghfirullah boleh nastaghfirullah kalau asyhadu an la ilallah boleh asyhadu la nasyhad Cuma lebih bagus kalau seandainya asyhadu karena bersaksi dengan dirinya sendiri. Kalau istighfar bisa bareng-bareng. Nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min 'adzabika min sakhatika nas'alukan nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari api neraka ini adalah pendidikan dan kita berbanyak. di saat ibu di dapur lagi menyiapkan buka baca itu di saat ibu menyiapkan sahur baca itu semuanya dan itu adalah ibadah dan ini yang diajarkan oleh Nabi Zikir yang lain bagus, akan tapi di saat nganggur enak ini. Dalam keadaan ibu head sekalipun. Baca ini doa agar mendapatkan kemuliaan. Makanya untuk bangun malam bukan hanya untuk orang yang hai, orang yang suci. Jika anda dalam keadaan haid, wahai adik putri kami, anda pun hendaknya tetap bangun malam seperti biasanya yang lain bangun malam. Jika yang lain sahur, kan Anda menyiapkan sahur. Apa yang dibaca? Baca doa ini di samping sholawat dan yang lainnya, ya. Ingat doa-doa di bulan Ramadan. Dan itu kemuliaan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Kita punya amalan yang baik, punya pahala yang banyak. Kemudian kita dijauhkan dari neraka, dijauhkan daripada hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayo kita berbanyak doa tersebut ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Baca tiga kali. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.